نحمده ونستعينه ونستغفره Sungguh segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Segala puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita sebagai hambanya hendaknya selalu memuji Allah Jalla Jalaluhu Karena memang hanya Allah yang patut hanya Allah Azza wa Jalla yang layak mendapatkan syukur dan pujaan dari kita. Kita selalu memuji Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalla. Dan kita memohon ampunan kepada Kita selalu banyak dilakukan dan terlalu besar rahmat Allah yang terjelas. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan betapa sedikitnya atau bahkan kurang ajarnya kita kepada Allah ya Jalla Jalla. Maka kita nahmadu wa nasta'inu wa nasta'inu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita, dari bisikan-bisikan jelek diri kita. Dan kita juga berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari akibat buruk perbuatan dosa dan kesalahan kita. Mayyahdillah fala mudilla kita. may yudlilhu fala hadiya siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Barang siapa yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan Barang siapa yang mendapatkan petunjuk ilahi maka anjay sejuta preman datang kepada dia sejuta setan dan iblis mau menyesatkan dia maka dia akan tetap berada di atas petunjuk ilahi. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada dia. Maka bersyukurlah kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan. Karena murni itu kebaikan Allah kepada kita. وَمَا يُضْلِلْهُ فَلَا هَدِيَلَهُ Dan sebaliknya mereka yang Allah sesatkan yang mereka salah memilih jalan dalam kehidupan ini, salah berteman, salah memilih kajian. Sehingga dia tersesat dalam kehidupan ini. Andai cerita Ustaz dari Madinah datang memberikan nasihat kepada dia, memberikan petuah kepada kita, dia akan tetap tenggelam dalam kesesatannya kalau Allah tidak mengizinkan dan memberikan hidayah kepada kita. Maka bersyukurlah Ketika kita melihat teman-teman kita tersesat. Maka boleh Alhamdulillah Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan bisa berada di atas hidayah ini kalau bukan karena Allah Jalla Jalla. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak tempat kecuali Allah yang Syaita. Tidak sekutu bagi. Dia Esa, hanya dia yang berhak untuk mendapatkan segala pengabdian itu. Karena dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Dia yang menghidupkan kita. Dia yang memberikan segala-galanya kepada kita. Maka saya bersaksi bahwa saya tiada yang berhak mendapatkan pengabdian dari kita penghambaan kita dari Allah Jalla Jalal tiada sebut-sebutnya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah putusan Allah. Dia adalah Nabiullah. Dia adalah kekasih kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ya Allah semoga salawatmu semoga berkahmu Semoga nikmatmu selalu kau curahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi memang tidak butuh dengan sahabat kita. Karena Allah Jalla Jalaluhu menciptakan langit tujuh lapis. Yang menciptakan bumi dengan tiga intinya bersolawat buat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah cinta kepada nabinya. Allah sayang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersolawat. Buat apa solawat kita untuk dia? Kalau sang pencipta sudah bersolawat, buat apa? Dan malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat nista, yang kerjaan mereka hanya bertakbir, berpikir untuk Allah Jalla Jalaluh, mereka juga bersolawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa solawat yang kita berikan buat Nabi? Sejak fajar terbit sampai kita berada di Masjid Al rahmah Berapa banyak solawat yang kita tujukan untuk Rasul Wasallam? 100 ada yang dari tadi pagi sampai sekarang 100 salawatnya buat Nabi. Ustaz, kita levelnya di atas 1000 Ustaz. Ya. Levelnya di atas 1000 salawatnya buat Nabi. Allah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolat يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما wahai orang-orang yang beriman kata Allah memanggil yang beriman Allah memanggil yang mukmin kepada kalian salawatlah dan bersalam perintah dari Allah jadah Allah memberikan kehormatan kepada kita untuk bisa bersolawat kepada Nabi kita walaupun Allah pun sudah bersolawat makhluknya dan para malaikatnya. Jangan batin-batin kita. Jangan pesulit seorang. Bayangkan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penulis wahyu dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salat alaihi." Wahai Rasulullah, aku banyak bersalat untukmu, wahai Nabi. Fakam aj'allaka min salati. Berapa banyak dari doaku yang aku harus tujukan untukmu, wahai Nabi. Iya, berapa banyak ya Rasul? Akhirnya, masih kata Nabi, terserah engkau. Ubay mengatakan, rubuha ya Rasul. Gimana kalau seperempat dari permohonanku kepada Allah Jalla Jalla dari doa-doa yang aku panjatkan kepada Rabb Azza wa Jal, aku tujukan untuk wahai Nabi. Seberapa? Apa kata Nabi? Masyidah. Terserah kamu wahai Ubaid. Fa'in zidda, fahuwa khair. Kalau kau baik, itu lebih baik. Maka Ubaid mendapatkan tangan dari Rasul SAW mengatakan, Iza mitfah. Kalau gitu Rasul separuh dari Doa yang kupanjatkan salawat untuk Rasul mengatakan masyidda. Terserah engkau wahai Ubay. Iya terserah Ubay. Karena dia orang merdeka. Salah satu hamba Allah yang ingin berbuat baik kepada Nabi. Nabi mengatakan masyidda terserah engkau wahai Ubay. Fa'in zidda bahwa khair kalau kau tambah itu lebih baik buat Ubay kembali mengatakan, Idan surutaiha ya Rasul. Kalau gitu, dua per tiga dari doa yang aku panjatkan adalah salawat untuk wahai Nabi. Nabi kembali mengatakan, Masyidda terserah engkau wahai Ubay. Fa'in zidda fahuwa khair. Terserah engkau wahai Ubay. Kalau kau tambahkan itu lebih baik buat engkau wahai Ubay. Allahumma salli wa sallim wa zik wa barik ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat tantangan yang lebih besar. Ubay mengatakan, "Idzan, kalau begitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj'al laka min salati kulla semua doa, semua permohonan kepada Allah. Isinya adalah salawat untuk wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Betapa cintanya sahabat ini pada Nabi. Kita berapa banyak salawat buat Nabi? Berapa banyak? Jangan selalu mengatakan yang sholawat sholawat itu bukan ahlu sunnah. La ilaha illallah. Salah satu ciri ahlu sunnah dia bersolawat kepada Nabi. Dan banyak-banyak mengucapkan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay mengatakan, Izan aj'alla kabin sholat kullaha. Semuanya, aku tunjukkan sholawat. Buat suka wahai Rasul. Apa jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Izan, kalau itu yang kau lakukan, تدفع عنك ويغفر لك ذنبك kalau itu yang kau lakukan wahai Ubay. semua doamu yang salawat kepada aku maka segala kegundahan dari hatimu akan dihilangkan oleh Allah SWT. Segala kesusahan itu akan lenyap dari hatimu. Nah, di dunia hasanah. Itulah yang dijanjikan bagi orang yang selalu bersolawat kepada Nabi. Kebahagiaan adalah ketentraman dan kedamaian di dalam hati. Dengan bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tufahamat hilang itu semua kegundahan di hati. Di dunia hasanah. Terus di akhirat gimana? Wa yufar laka selesai dosa-dosamu diampuni oleh Allah Jalla Jalla. Kalau kita berjalan di dunia ini tidak punya rasa gundah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalla, maka yang akan kita dapatkan adalah di dunia hasan wa fil akhirati hasan. Maka sekali lagi bersalawatlah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan-bosan kita bersolat. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله saya benar-benar berbahagia bisa kumpul bersama saudara-saudara di jalan Allah Jalla Jalla di masjid ini. Saya nggak pernah mimpi di kota yang penuh dengan hiruk pikuk memburu dunia. Kita lihat Jakarta ini, Di gang-gang orang berburu dunia, di jalan-jalan semua yang dicari adalah dunia. Tapi ternyata di antara hamba-hamba Allah yang berburu dunia ada yang menyempatkan diri untuk datang ke rumah Allah Jalla Jalla. Bahkan kalau saya lihat jauh-jauh datang ke tempat ini, Untuk nukmin sarah. Untuk menambah, refreshing keimanan kita. Sedikit. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa dan ustaz sekarang itu enak. Jadi ustaz itu enak nggak? Kan? Bapak jadi ustaz itu enak. Kan? Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dilemparin batu Shallallahu Alaihi sholat ditaruh di punggungnya hari-hari onta kotoran darah itu Rasul sekarang jadi Ustaz Subhanallah dijemput betul darah dikasih makan dikasih minum di amplop di Ustaz mudah-mudahan itu tidak termasuk pahalanya banyak ustaz-ustaz yang berjuang. Nah, ada seorang ustaz di NTT. Dia berdakwah di pedalaman. Dia dapat gaji sebulan berubah Islam. Gestur saking Jadi perjalanan di hutan-hutan Jadi sama panitia dikasih kembang-kembang Ustaznya. Iya, panitianya mana? Ini. jemaah-jemaah yang di sini tentang nikmat rumah. Rumah ini adalah satu nikmat yang sangat sangat besar. Kita mungkin tidak akan merasakan nikmat rumah ini kecuali kalau kita jalan-jalan di bawah kolong jembatan. Ya, kali-kali lah jalan-jalan. Duduk sama mereka. Yang ngontrak masih punya rumah Kalau mereka nggak punya rumah. Kalau saya di kampung pedati itu ada tumpukan sampah di sebelahnya ada rumah kecil tempat orang berlindung misalnya dari hujan dari panas datang kita ke tempat-tempat Allah mengatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakal. Allah menyebutkan dari tanda-tanda kebesaran Allah memberikan nikmatnya kepada hambanya, oleh Allah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat berlindung bagi kalian, tempat tinggal buat kalian. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ketika berbicara tentang ayat ini, beliau berkata, Yazkuru tabaraka wa ta'ala tamama ni'amihi ala abidi. Allah menyebutkan kesempurnaan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bima ja'ala lahum minal kuyuti lati hiya sakanu lahum يأتون إليها ويستثيرون وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع سبحان الله kata Ibnu Katsir ketika Allah menyebutkan tentang ayat ini supaya kita ingat bahwa nikmat yang Allah berikan dengan rumah yang kita tinggali itu banyak sekali kita nggak kehujanan kita nggak kepanasan istri-istri kita bisa tertutup di rumah itu kita pun bisa menikmati keadaan itu subhanallah termasuk nikmat yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata semuanya punya rumah. Alhamdulillah. Walaupun ngontrak, walaupun ada yang mungkin sudah sertifikat, namun ada juga yang sertifikatnya sudah dibang Ustaz. Sama dia berarti belum punya rumah karena sertifikatnya ada di bank. Yang jelas ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sering mengatakan kalau masuk rumah itu ingat. Baca doa masuk rumah. Apa doanya masuk rumah? Apa doanya masuk rumah? Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Paling enak semuanya Bismillah. Masuk rumah Bismillah. Masuk masjid Bismillah. Naik bus Bismillah. Ya. Itu memang doa yang paling ringkas, tapi Nabi ngajarin kita doa masuk rumah. Mungkin eh, Bapak belum pernah masuk rumah, jadi belum hafal doanya. Jadi nanti pulang, silahkan dibaca. Tanya Nabi, itu kalau masuk rumah baca apa sih? Kita kan umatnya Nabi, kita nggak perlu berdarah-darah sekarang. Untuk menegakkan sunnah itu nggak perlu berdarah-darah. Nabi tapi berdarah-darah untuk menegakkan sunnah dan agama ini. Kita nggak perlu berdarah-darah, kita cuma butuh baca, hafalin sebentar, bismillah. Siap? Bapak-bapak siap? Nah, ya karena kita bicara tentang rumahnya. Manusia itu berusaha untuk memiliki rumah. Mereka berjuang, memeras keringat, sebagian dari kampung datang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk cari rumah. Ya, dia kepingin dapat rezeki yang mudah-mudahan dengan rezeki itu dia bisa memiliki rumah. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ini, rumah orang Masya Allah. Berbagai macam jenis rumah. Dari yang beratapkan seng, sampai ada yang beratapkan emas mungkin. Ada yang kubahnya kubah emas, kata di Jakarta. Subhanallah ini benar-benar menampakkan manusia berlomba-lomba untuk membangun dan mendirikan rumah. Yang belum rumah kepingin punya rumah. Yang sudah punya rumah kepingin gimana kalau bisa punya rumah lagi dikontrakin Yang rumahnya kecil kepingin rumahnya lebih besar. Yang belum ada kolam renangnya kepingin ada kolam renangnya, yang sudah ada kolam renangnya kepingin, ada restorannya, ya jadilah hotel nanti rumah. Nah itulah yang terjadi manusia. Manusia memiliki keinginan yang tidak pernah berhenti. Kecuali karena dia mati. Oleh karena itu kenapa orang yang sudah punya satu rumah, punya dua rumah, punya tiga rumah, bahkan ada yang punya sepuluh rumah. Halal enggak? Halal bapak. Kita sudah punya rumah 10, kepingin punya rumah yang ke-11. Halal nggak? Halal nggak? Halal. Kalau hasilnya korupsi. Lihat, itu halal kalau dari hasil yang halal. Kalau kita memang tak kalah dengan rumah itu memang dari keringat kita. Insya Allah kita. Tapi kalau ternyata dari hasil-hasil yang tidak jelas untuk eh, Allah akan membenci rumah itu dan yang berada di rumah itu pun akan selalu penuh dengan kebencian karena tumbuh dari barang haram. Nah, ada sebagian orang nabung dari kecil, nabung dari muda kemana? Kenapa? Saya Ustaz kepingin punya rumah. Dia nabung terus sampai umur 30 nggak kali, kawin Kenapa? Belum punya rumah Ustaz. Subhanallah. Terus kalau sampai umur 60 nggak punya rumah, ya Tapi mikir Ustaz. Subhanallah. Maka orang yang punya rumah nggak harus yang nggak punya rumah. Jangan takut untuk menikah. Jangan takut untuk menikah. Yang nggak punya rumah jangan takut untuk menikah karena istri kita bawa rezeki sendiri. Siapa tahu istrinya sudah punya rumah. Iya. Eh, ya, jangan perempuan-perempuan yang sudah punya rumah, alhamdulillah. Jadi kita bisa numpang di rumah. Satu hal yang perlu kita ingat sekarang. Sebaik apapun rumah yang kita dirikan. Semegah apapun rumah yang kita miliki. Sebesar apapun, sepandai apapun yang membangun rumah itu pasti akan datang suatu saat kita keluar dari rumah ini. Itu satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipungkiri. Jadi pada hakikatnya sama. Yang ngontrak dan yang tidak ngontrak, dia sama-sama ngontrak. Karena satu saat, kalau bukan rumahnya yang digusur, dia yang akan dikeluarkan oleh keluarganya dari rumah ini. Iya Bapak, akan bangun rumah ini terima kasih. Tapi hari ini kau harus keluar dari rumah Karena tempatmu sudah di kuburan. Betul tidak? Iya. Jadi Bapak-Bapak harus tahu yang capek-capek bangun rumah buat anak dan istrinya. Ingat satu hari Bapak akan keluar dari rumah dan ibu-ibu pun seperti itu rumah yang dihiasi dengan berbagai macam keindahan itu suatu hari ibu akan meninggalkan rumah itu karena ibu hanya ngotot kelak di rumah itu. Dan biasanya orang kalau tahu tinggal di rumah kontrakan, itu bocor dibiarin, nanti ya rumah kontrakan aja. Betul. Mau banjir ya rumah kontrakan aja. Iya betul, kita kontrak. Maka jangan terlalu mikirin masalah rumah, karena rumah kita hanya kontrak. Dan kita sudah melihat bagaimana orang-orang berduit yang sudah meninggalkan rumah kontrakan. Mungkin siapa orang terkaya di dunia sekarang? Yang mati kemarin yang punya Apple? Siapa? Masya Allah, Apple semuanya. Nah, di apa? Ya, itulah namanya. Dia uangnya MM, rumahnya sudah nggak bisa dibayangkan indahnya. Tapi dia harus keluar dari rumah itu. Kemana? Ya, benar. Karena semuanya hanya ngontrak. Dan kalau kita lihat umat-umat sebelum Islam, ya kaum Samud, Allah menceritakan tentang mereka bagaimana rumah mereka yang mewah-mewah. Mereka membuat rumah di gunung-gunung di dipahat sama mereka. Istana-istana di lembah mereka bikin. Kemudian Allah mengatakan tentang mereka baru fi dari ini. Mereka jadi fi dari ini mereka sudah hilang di bangkai-bangkai di rumah mereka. Selesai sudah kontraknya. Maka ingat, kita semua kontrak di tempatnya. Fir'aun, iya Fir'aun. Bagaimana Fir'aun dengan istananya di Mesir? Tentara-tentaranya, pejabat-pejabatnya yang rumahnya mewah-mewah di depan sungai Nil. Semuanya harus keluar dari rumahnya dan tidak pernah kembali ke rumah mereka. Kenapa? karena mereka masa kontraknya sudah habis. Kalau gitu gimana Ustaz supaya kita punya rumah yang nggak kontrak? Ada yang kepingin punya rumah nggak kontrak? Bapak-bapak, kepingin punya rumah yang tidak kontrak? Masya Allah. Sekarang orang mau punya rumah harus nyicil ya. Dia nyicil sampai mati kadang-kadang cicilannya belum lunas. Ada yang seperti itu. Kepingin. Ya apalagi rumah yang bukan rumah kontrakan. Rumah yang akan saya tawarkan ini, subhanallah, saya ini bukan dari bank ya. Dan sedang menawarkan rumah dan yang macam-macam, tapi yang akan saya tawarkan ini, dia sebuah rumah. Saya akan bacakan bagaimana model rumah yang akan saya tawarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, Mereka kaum muslimin tentunya. Rumah ini bangunannya adalah kokoh dan indah. Masalah bangunan dijamin. Catnya tidak pernah pudar. Ya, bunga-bunga dan tanamannya subhanallah tidak pernah lain. Bentuknya tidak pernah membosankan. Kita tidak akan jenuh kalau tinggal di rumah. Bangunannya tersusun. Bata bangunannya tersusun dari perak dan dari emas bahan perekatnya adalah minyak tersebut. Kerikilnya, kerikil yang ada di rumah yang saya tawarkan ini, dari mutiara dan permata. Kalau mutiara dijual di toko di sini, di rumah yang saya akan tawarkan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, kerikilnya mutiara dan permata. Debunya adalah zafaron, subhanallah. Buahnya tidak pernah berhenti berbuah sungai-sungai mengalir di bawahnya subhanallah. Yang memasuki rumah ini tidak akan pernah tertimpa duka dan kesedihan, tidak ada. Kalau masuk rumah di dunia, bawa bapak dimarahin istrinya, ya pak penghasilannya kok berkurang ini, ah bapak ada main ini mungkin gitu kan. Ini rumah tidak, tidak ada kesusahan dan kegundahan. Setiap masuk ke rumah, hilang itu kesusahan dan kegundahan. Ada yang mau? Siap nabung? Siap cicil? Sampai mati siap cicil? Habis. Ya, istri Nabi sudah mendapatkan rumah ini. Istri Nabi yang sangat beliau cintai. Yang selalu berjuang untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikala orang-orang mendustakan, Yang dia berjuang dengan semua harta bahkan jiwanya. Dia siap untuk dikorbankan demi tegaknya agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dia sudah mendapatkan rumah. Siapa nama istrinya? Masya Allah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Iya, dia telah mendapatkan salah satu rumah yang tadi kita sebutkan. Dan info pemberian rumah itu ketika dia masih hidup di dunia. Ketika dia masih berjalan di muka bumi ini, malaikat Jibril alaihissalam menginformasikan kepada Nabi Muhammad, dia dapat rumah itu oleh Rasulullah SAW. Namun rumah itu bukan di kota Mekah yang terisak. Iya, rumah itu juga bukan mungkin di sini di Pondok Indah. Tidak, rumah itu bukan di Bandung, bukan di Puncak, bukan di Bogor, bukan di muka bumi ini dan bukan di Ikea. Tapi di mana rumah? Di surga jannah yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala: "Ata Jibril النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أكلتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقط فيه ولا نصب سبحان الله هذه رواية البخاري saya kok kayaknya haus sih. Mulai minum Karena kalau bapak lagi minum nih. Halal misalnya. Jadi Ustaz itu Masya Allah. Disediakan air. kita melanjutkan rumah yang Allah berikan kepada Khadijah. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya suatu hari datang Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka Jibril berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah lagi datang. Subhanallah, lihat istri yang soleh. Khadijah lagi datang bawa makanan atau minuman atau lauk pauk dia. Ya Kalau dia datang, Allah Allah. Kalau dia datang, Fakra alaiha min rabbiha salam. Katakan kepada Khadijah bahwasanya Allah kirim salam kepada dia. Ya gila. Allah yang menciptakan langit dan yang menciptakan surga dan neraka itu kirim salam buat Khadijah. Betapa mulianya dan dicintainya Khadijah oleh Allah Allah kirim salam. Wa minni salam. Dan aku juga kirim salam, kata malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, wabasyirah dan berikan kabar gembira kepada Khadijah itu dengan sebuah rumah yang terbuat dari mutiara yang tidak ada kesedihan, tidak ada kegundahan, tidak ada kata-kata tercela. Subhanallah. Khadijah telah mendapatkan rumah itu dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan Allah bersama Khadijah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Istri Fir'aun. Ada yang tahu dengan istrinya Fir'aun? Ada yang tahu? Ketemu di mana Bapak? Ya, tempat ketemu sama istrinya Fir'aun. Enggak. Nah, istrinya Fir'aun yang disebutkan bernama Asiyah surat Fir'aun. Bahkan Asiyah yang hidup di istana yang begitu megah dengan segala kemewahan dan kenikmatan yang didapat di istana Fir'aun. Dia berdoa meminta rumah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hafal doanya ibunya Fir'aun? Siapa yang hafal? Papa. Nah, Ustaz boleh bagi-bagi kan? Nah, Tonton, yang hafal nekat itu. Doa istrinya Fir'aun. Doa yang Fir'aun ini Allah abadikan di dalam Al-Quran Karim. Yang terus dibaca oleh kita. Sejak masa Rasul sampai sekarang, doa istri Fir'aun terus. Tidak ada yang tertarik sama bunyinya. Nah, fadal. Silakan. Bapak-bapak. dipilih indaka baitan fil jannah wa min al-qawm min fir'aun wa 'amali wa min al-qawm al-zalimin Ya panitia halal kan, kan sudah buat ustaz, jadi ustaznya bebas mau ngasih Nah, itulah doa yang diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu bagaimana istri Firaun berdoa memohon rumah kepada Allah SWT. Tapi bukan sembarang rumah yang diminta oleh istri Firaun. Bukan sembarang rumah. Dia mengatakan di surat At-Tahrim di ayat kedua sebelum terakhir. Dia mengatakan Rabbi bniri indaka baitan fil Ya Allah, bangunkan buat aku Bangunkanlah buat aku, tapi satu syaratnya Allah. Di sisi. Ya. Baitan fil rumah di surga. Istri Fir'aun kepingin bertetanggaan dengan Allah Jalla Jalla. Dia ingin berjiron dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta khususan Rabbib nili indaka ya Allah di sisimu ya Allah Jalla wa baitan fil jannah rumah di jadi bukan bertetanggaan dengan pangdam, bukan bertetanggaan dengan ustaz. Kalau bertetanggaan dengan ustaz nggak enak. Iya, bukan bertetanggaan dengan preman, bukan bertetanggaan dengan orang-orang kaya tidak, tapi bertetanggaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di Arab itu al-jaru qabla tetangga dulu sebelum rumah. Kalau mau dari rumah, cari tetangganya dulu. Dan istrinya Fir'aun minta bertetanggaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Maka coba kita memikirkan rumah. Jangan cuma pikirkan kepingin rumah di pondok indah, mikir tiap malam, ngomong sama istrinya, ya apa ya rumah ini belum lunas-lunas, gitu kan, kan seperti itu. Atau ngumpulin hartanya pengen bangun rumah di Bandung, berjuta-juta uang dikeluarkan, bahkan ber-MM orang mengeluarkan untuk membangun sebuah rumah yang suatu saat akan dia tinggal. Di Menteng saya baca tadi, itu harga rumah 40 sampai 30 sampai 40 M. Orang beli rumah itu buat apa? Setahun, tiga tahun, mau hidup berapa tahun ya rumah itu? 50 tahun, 60 tahun, full ya sana. 100 tahun dia hidup di rumah itu. Setelah itu mau kemana? Keluar. Maka kita lihat rumah yang saya tawarkan ini subhanallah eh, nggak uh, perlu mengeluarkan 30 M ya nggak perlu jadi nggak perlu kerjanya sampai keringetan nggak perlu dan tidak perlu juga sampai pinjam-pinjam karena ada orang harus pinjam supaya ingin punya rumah tapi rumahnya alhamdulillah nggak perlu semuanya alhamdulillahnya rumah ini bisa dicicil ada yang mau nyicil bapak-bapak ya saya sudah siapkan tolong ditulis bagaimana cara kita untuk memiliki rumah ini yang ingin punya rumahnya yang nggak ingin punya rumah yang silahkan Ya karena Ustaz saya sudah punya rumah, Alhamdulillah Ustaz. Saya kayaknya nggak butuh sama rumah itu. Ustaz. Tapi insya Allah kita semua menginginkan rumah ini karena rumah ini bukan rumah kontrakan. Karena ini rumah abadi yang sampai entah sampai waktu kita akan terus berada di rumah itu kalau kita memiliki. Yang pertama, melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam. 12 rokaat sunnah dalam sehari dan semalam. Ya, kalau ingin punya rumah ini, sholat Pak. 12 rokaat sunnah dalam sehari dan semalam. Kenapa? Ya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mamin abdin muslimin yusalli lillahi azza wa jalla kulla yomin tinta yawmin sintai ashrata raka'ah tatawu'an ghaira fidayillah." tatawu'an ghaira faridah illa banallahu azza wa jalla lahu bihinna baitan fil jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seseorang hamba yang muslim yang salat untuk Allah Jalla wa ala. Jadi yusalli lillah. Salat untuk Allah SWT sebanyak 12 rakaat dalam sehari. Selain salat fardu yang biasa kita lakukan, maka Allah akan membangunkan dengan 12 rakaat itu rumah baginya di surga. Subhanallah. Tukang sampah bisa dapat rumah. Betul gak Bapak? Orang yang tidak tahu dengan apa yang akan dia makan besok bisa dapat rumah. Inilah rahmatullah yang luas sekali. Karena dunia ini si junun mukmin, Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Wajan ngatur kafir, tapi surga buat orang-orang kafir. Itu Rasul menyatakan hal itu. Maka semua orang ternyata di dunia ini bisa memiliki rumah hanya dengan mencicil 12 rokaat. Bagaimana 12 rokaat itu? Apakah itu rawatib ya? Ataukah itu masuk sholat duha kita, sholat malam kita? An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kabara ala tintai asyrata rak'ah min sunnah banallahu lahu baitan fil jannah Barang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat salat sunnah, maka Allah akan membagi membangunkan baginya rumah di surga. Arba rakaatin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa ba'daha dan dua rakaat setelahnya wa raka'ataini ba'dal maghrib dan dua rakaat setelah maghrib wa raka'ataini ba'dal isya dan dua rakaat setelah salat isya wa raka'ataini qabla al-fajr dan dua rakaat sebelum subuh berapa 12 rakaat gimana kalau ketinggalan cicilannya kurang iya kadang kala orang yang namanya orang nyicil ya pas akhir bulan datang aduh uangnya dipakai gitu kan. kita mungkin pas sebelum zuhur lupa atau sampai masjid sudah sholat gitu kan atau kalau ibu-ibu di rumahnya mungkin sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa dengan sholat ini maka Rasulullah SAW mengatakan man sholat sintai asyara rak'ah bin nahari au bin laili banallahu lahu baitan fil jannah jadi rawahu Nasa'i dan sahahu Syekh Albani rahimahullah taala barang siapa yang sholat 12 rakaat di malam dan di siang hari, maka Allah akan membangunkan baginya rumah. Jadi kalau yang rawatib itu ketinggalan, maka masih bisa cicilan itu ditambah dengan sholat duhanya, ya. dengan yang diantara azan sama koma, masuk masjid, sunnah yang selesai wudhu, sunnah-sunnah apa saja, sunnah mutlak pun tetap insya Allah tidak kita akan lengkap. Dan subhanallah, kalau bapak-bapak itu mudah sholat 12 rakaat. Tapi kalau ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu, susah apa Mudah sholat 12 rakaat ini. Susah apa mudah? Susah. Mudah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak Alhamdulillah sudah punya istri yang gampang. Sudah punya rumah di gitu. Jadi bisa numpang nanti ke rumahnya istri insya Allah. Mudah-mudahan kalau sama-sama masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bapak-bapak, kalau masuk masjid, sholat di masjid, kobliya, bahagia, gampang. Tapi ibu di rumah itu saya melihat yang yang punya bayi kecil. Oh sholat parbunya aja kadang kala dia harus tunggu anaknya tidur ya. Allahu Akbar ya. Semoga Allah menyayangi istri-istri kita dan memberikan rahmat kepada mereka. Bilang amin ibu-ibu. Amin. Nah, yang kedua. Ya Alhamdulillah yang bisa 12 rakaat atau tidak bisa Ustaz, berat buat saya. Masih ada. Bangun masjid. Bangun masjid Ustaz fulusnya yang mana? Ini punya rumah aja belum. Kok suruh bangun masjid gitu kan? Ya, kalau nggak bisa 12 rakaat bangun masjid. Kenapa ya? Memang karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid. Kalimat untuk Allah ini seringkali bukan untuk dirinya, bukan untuk masyarakat, bukan karena ingin ya saya ini sudah banyak duitnya nggak mau bangun masjid nggak enak sama tetangga saya bangunlah masjid tidak yang dapat rumah di surga Rasul mengatakan man bana lillah yang membangun kuat Allah Allah lahu baitan jannah. Maka Allah akan membangun baginya rumah. Ya Alhamdulillah kalau punya rezeki, istiqamah. Kan ya. ya saya belum punya rumah, Ustaz. Enggak apa-apa, yang penting punya rumah itu. Betul enggak? Rumah masih kontrak, kita bangunkan rumah buat Allah Subhanahu wa taala, kita bangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rumah yang kita kontrakin akan jadi milik kita. Plus kita punya rumah di sini. Ya, tidak illallah. Allah itu sangat baik sama kita. Kita aja yang kurang baik sama Yang nggak punya duit gimana? Ya kalau nggak punya duit, semampunya semampu Lima puluh ribu, saya buat beli semen, beli semen, taruh. Lalu lihat masjid bangun. Jangan nyuruh orang angkat. Biar pahalanya nggak diambil sama orang. Ya. Kalau angkat sendiri katakan masjid. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam itu langkah sendiri bangun masjid Langkah nah, bajunya nah, tidak ada satu amal kebajikan yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti yang dijamin masuk surga, yang dijamin rumahnya di surga, itu tetap berusaha beramal dengan tangan beliau. Sahabat kamu yang sudah penuh Rasul Rasul angkat itu batu-batu membangun masjid Nabawi. Maka yang nggak bisa dengan uangnya, dengan tenaga. Dan ada hadis yang menghibur kita. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Sahih Ibn Syalbani rahimahullah taala bunyinya man bana lillah kama hati Allah atau akhbar bana Allah lahu baitan fi jannah. Barang siapa yang membangun masjid buat Allah. Lagi-lagi Rasul selalu mengingatkan buat Allah. Ikhlas ini selalu diingatkan sama Rasul Sosok. Jangan pernah mengatakan, oh saya rumahnya sudah banyak Ustaz, itu lima masjid saya bangun. Nah, jadi kalau sudah ngomong seperti itu, hati-hati lilanya ini nanti dipertanyakan. Banyak kita membangun masjid buat Allah dan Rasul Sosok. walaupun sekecil tempat bertelurnya burung darah pati, atau lebih kecil dari itu. Nggak ada masjid yang lebih kecil dari itu. Dan nggak ada masjid yang segitu. Tapi Allah berjanji akan membangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Maka berusaha nyumbang ke masjid. Jangan nyumbang ke kotaknya. Kan ada kotak yang keliling. Soalnya kalau kotak itu kadang-kadang buat listriknya ya kotak itu buat ustadznya, ini buat ustadznya, enggak, bukan buat masjid. Jangan mengharap punya masjid kalau ternyata uangnya bukan untuk bangun masjid. Jadi membangun masjid buat pembersihan ini yang untuk membangun masjid. Tentunya semua yang kita berikan di masjid akan ada hitung-hitungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala darratin. Hayyara yara, faman ya'mal mithqala darratin syarran. Ya, jadi kalau mau bangun, bangunlah masjid dengan uang kita, dengan tenaga kita, mudah-mudahan kita bisa punya rumah nanti di surga. Jangan takut Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut miskin membangun rumah buat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Badruddin bin Jamaah kita dalam kitab Tabaqat yang menceritakan tentang Sultan ulama tentang Al-Aid bin Abdul Salam. Kita semua tahu bagaimana Al-Aid bin Abdul Salam yang hidup di masa perang Salib. Hidup di Damaskus, ya bagaimana perjuangan dia menegakkan Islam pada waktu itu. Suatu saat di Damaskus itu terjadi naiknya harga. Jadi barang-barang pokok itu nah, Sampai orang-orang kesusahan. Kalau sudah barang-barang pokok naik, harga yang bukan pokok akan turun. Itu kebun-kebun, tempat-tempat pila-pila, tempat-tempat istirahat, itu semua nggak ada harganya. Maka istrinya berkata kepada Al-Iz, kepada suaminya Soleh. Dia mengatakan, istrinya punya emas, punya perhiasan. Ibu, ibu yang punya perhiasan, Contoh ini istrinya Anas bin Abdul Salam dia punya perhiasan dia kasihkan kepada suaminya. Apa katanya? Ishtari lana bi ibustanan nusawi nusawi ibu Wahai suamiku, ini perhiasan jual hasilnya ya belikan kebun kila tempat istirahat jadi kita kalau musim panas bisa ke sana Jadi ya, masya allah Diambillah itu dulu. Panasan. Dijual ke apa yang dia lakukan? Dijual, dia melihat orang lagi susah, dia sedekahkan itu duit sekalian. Orang susah, dia punya duit orang-orang susah. Pulang ke rumah. Ketemu sama istrinya. Ini mas-masan bukan punya suaminya. Mas-masan punya istrinya. Istrinya berkata, Ya Sayyid. Subhanallah, dia panggil suaminya, Wahai Tuhan. Dia ya, panggil suaminya dengan panggilan yang indah sekali. Ya Sayyidi, ishtaraiti lana. Apa kau ishtaraita lana? Apa kau sudah belikan kebun itu? Kala na'am, iya. Lakin ustanan fil Tapi kebun di surga yang aku berikan. Subhanallah. Dia ngomong sama istrinya, iya sudah aku belikan di mana? Apa jawab istrinya? Jazakallah khairan. Terima kasih katanya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kau telah memberikan buat kita rumah atau kebun di surga. Jadi bapak bisa niru. Bapak-bapak bisa niru ini. Ibu-ibu, gimana kalau emasnya diberikan kebun di surga? Ya nggak apa-apa Ustaz, asalkan digantiin sama suaminya. Nah, alhamdulillah, insya Allah kita bisa menjalankan ini. Kita pandangannya jangan pendek, Pak. Kita kalau bisa merawat, tembus sampai ke hari di mana bumi yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawan Bumi diganti ketika itu. Maka kita coba memandang ke sana ketika kita beramal. Yang ketiga, Nah, yang ketiga ini alhamdulillah mudah sekali sampai anak TK bisa punya rumah di surga. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Subhanallah. Betul itu hadisnya Ustaz. Simak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis rawahu Ahmad wa sahahu Syekh Albani rahimahullah taala. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah, kalau itu yang 12 rakaat kayaknya nggak jadi Ustaz ya kan orang cari yang gampang orang ini kalau nyicil nyicil dia mesti cari cicilan yang paling ringan walaupun sampai mati saya akan baca nggak apa-apa yang mampu laksanakan tapi kalau bisa kita mengambil semua pintu-pintu kebaikan itu ahlan besar. karena yang mudah akan jadi susah dan susah kalau Allah tidak membimbing Gimana kalau kita baca sekarang? Atau nanti aja bacanya. Imam Ahmad itu kalau dapat sunnah, dapat hadis, dia berusaha untuk langsung mengamalkan. Tidak menunda-nunda. Kita baca? Sekarang? Ayo hmm. eh, baca. Sudah? Nah, kita sekarang bacanya cepat-cepat. Ingat surat Al-Ikhlas Surat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tahdir turut terjadi seperti dengan menyamai seperti Al-Qur'an. Bukan sekedar paham, tapi isi yang penuh dengan ketauhidan di mana tatkala orang itu mengatakan kul huwa tatkala kita membaca usahakan nanti mungkin kita cepat-cepat di sini coba dihayati ketika membaca itu. Insya Allah kita akan punya rumah di surga. Yang ke berapa? Keempat. Yang keempat ini lumayan berat. Tapi tentunya pahala itu sesuai dengan tingkat al azim bi qadri masyaqqah sesuai dengan kelelahan dan kesulitan yang kita hadapi. Yang gampang ya tentunya akan mendapatkan pahala yang tidak sebanyak yang susah. Orang yang sedekah seribu, sedangkan dia punya duit sepuluh ribu, nggak sama dengan orang yang sedekah seribu, sedangkan dia punya duit seribu seratus. Nggak sama tuh. Dan itulah rahmat Allah yang meliputi di dalam Jadi sedikit bisa menjadi besar karena apa? Karena niat dan kondisi. Yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah Subhanahu taala. Tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati anak. Jadi ini berhadapan dengan musibah yang tidak semua mendapatkan musibah. Dan perkara ini susah. Kita mau bersyukur. Ini bukan hanya bersabar, tingkatannya sudah naik bersyukur kepada Allah, memuji Allah SWT, memujanya karena memang hanya Allah. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi hidup kita, tetap alhamdulillah, gak akan pernah berubah. Ujian itu tetap milik Allah.